al-laila wan-nahar Anak Adam menyakiti aku yaitu dengan mencela masa atau mencaci waktu Padahal aku adalah waktu Akulah yang membolak-balikan malam dan siang Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasubbud dahar, fa inna innallaha huwa dahar. Janganlah kalian mencaci waktu atau mencela masa karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah waktu tersebut. Baik. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela waktu dan mengabarkan kepada kita dialah waktu. Apakah maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ad-Dahr waktu? Jawabannya tidak demikian Melainkan maksud hadis ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang menguasai waktu Tetapi waktu itu sendiri Atau ad-dahru Bukan termasuk nama Allah Bukan termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang benar bahwasannya Di dalam menetapkan nama Allah Allah dan sifat-sifatnya harus berdasarkan dalil. Tidak boleh kita menetapkan satu nama atau satu sifat bagi Allah tanpa berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana tidak boleh kita menolak satu nama atau satu sifat bagi Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik menolak secara langsung ataupun menyimpangkan maknanya yaitu menafsirkan tanpa dalil ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam akan tetapi hadis ini tidaklah bermaksud menunjukkan bahwa Allah memiliki nama ad dahar melainkan mengabarkan kepada kita bahwa Allah dialah penguasa yang mengatur ad-dahar waktu itu dikuatkan dengan lanjutan hadis wa anad-dahar uqallibul laila wan nahar akulah waktu akulah yang membolak yang membolak-balikan malam dan siang nah lanjutan hadis akulah yang membolak-balikan malam dan siang itu menunjukkan Allah yang menguasai waktu bukan waktu itu sendiri. Jadi ulama menjelaskan hadis yang mulia ini tidak menunjukkan Allah bernama Ad-Dahar. Meskipun ada sebagian ulama juga yang mengatakan hadis ini menunjukkan nama Allah Ad-Dahar, tetapi itu pendapat yang lemah. Sebab lanjutan hadis mengatakan uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan waktu malam dan waktu siang. Maka Allah bukanlah waktu itu sendiri Melainkan Penguasanya Yang mengaturnya Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang menciptakan waktu Dialah yang menguasainya Dan dialah yang mengaturnya Sebagaimana dialah yang telah menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Allah yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat dan tidak ada satupun yang bisa memindahkan matahari terbit dari barat kemudian terbenam di timur. Melainkan Allah sendiri yang maha mampu melakukannya yaitu sebagai salah satu tanda kiamat yang besar. Allah akan terbitkan matahari itu dari barat dan terbenam di timur. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang mulia ini terdapat larangan keras mencela waktu atau mencaci masa. Ya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena itu sama saja mencaci Allah. Sebab Allah yang memerintahkan waktu. sebagaimana pula terdapat dalam hadis yang sahih larangan mencela angin larangan mencela angin karena pada hakikatnya waktu demikian pula angin Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka Allah yang menguasainya Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengaturnya sehingga apabila seseorang mencela waktu maka sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala Agar tetapi ulama menjelaskan mencela waktu itu ada tiga macam ada tiga macam yang pertama adalah orang yang sekedar mengabarkan orang yang sekedar mengabarkan tanpa ada maksud mencela atau menjelek-jelekkan. Seperti mengatakan ini hari panas sekali sehingga kita merasa sangat keletihan. Iya. Maka kalau dia cuma sekedar mengabarkan tanpa maksud menjelek-jelekkan ini tidak terlarang. Sebagaimana ucapan Nabi Lut alaihi salam tatkala datang kepada beliau para malaikat datang kepada beliau para malaikat dan beliau khawatir para malaikat tersebut yang tadinya berwujud sebagai manusia dan berwujud sebagai laki-laki yang tampan maka mereka akan diganggu oleh kaumnya kaumnya yang menyukai sesama jenis yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan satu azab yang paling pedih. Satu azab yang paling dahsyat yaitu negeri mereka dibalikkan dibalikkan oleh Allah yakni bagian bawahnya, bagian tanahnya menjadi di atas. Kemudian diangkat ke langit lalu dilemparkan kembali ke bumi. kemudian disusul dengan batu-batuan. Demikian cara mengazab mereka, cara kematian mereka. Jadi negeri mereka dibalik sampai ke langit, diangkat lalu dilemparkan kembali ke bawah. Ya. Luar biasa dahsyat azab yang menimpa mereka. Karena apa jemaah sekalian? Karena dosa kekufuran mereka kepada Allah yaitu mereka tidak mau meninggalkan perbuatan mereka, dosa mereka, hubungan sesama jenis. Mereka menghalalkan hubungan tersebut. Kok ada orang-orang sekarang yang mengaku muslim kemudian malah membela orang-orang yang melakukan hubungan sejenis tersebut dan malah berusaha untuk dijadikan sebagai hal yang legal dilindungi oleh hukum. Nauzubillah. Iya. Sampai kata Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya, "Alaisa minkum rajulur rasyid?" Tidak adakah di antara kalian orang yang berakal? Tidak adakah di antara kalian orang yang berakal? Para ulama mufassirin menjelaskan maksud ucapan beliau adalah tidak adakah di antara kalian orang yang melarang perbuatan mereka? Kenapa kalian diam saja? Ketika melihat ada orang yang melakukan hubungan sejenis, maka kalian tidak punya akal kalau begitu. Kata beliau, tidak adakah di antara kalian orang yang berakal yang melarang perbuatan mereka? Artinya orang yang tidak melarang perbuatan mereka, maka dia tidak berakal. Dia nggak punya akal pada hakikatnya. Apalagi yang mendukung jamaah sekalian yang mendukung perbuatan mereka terlebih lagi yang melakukannya maka disebutkan dalam surat Hud ayat ke-77 ketika para malaikat itu datang Nabi Lut merasakan itu adalah hari yang sangat berat sehingga beliau berkata hadza yaumun asib ini adalah hari yang sangat berat artinya berat beliau rasakan e, cobaan pada hari tersebut yaitu kedatangan malaikat dan diganggu oleh kaumnya. Dan kaumnya itu tentunya mereka tidak menyadari kalau yang datang ini adalah para malaikat yang nantinya akan menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Hud mengucapkan hadza Nabi Lut alaihissalam mengucapkan hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang berat. Tanpa maksud beliau mencela, hanya mengabarkan kenyataan. Ya, maka ini yang pertama, tidak apa-apa, tidak terlarang. Ya, kalau kita mengatakan hari ini mendung atau hari ini panas sekali, bukan dengan maksud mencela, hanya mengabarkan kenyataan. Maka ini dibolehkan dan tidak terlarang. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mencela waktu atau mencaci masa dengan maksud atau dengan keyakinan bahwa waktu itulah yang menciptakan keburukan baginya. Waktu itulah yang menciptakan keburukan baginya. Jamaah sekalian, bentuk yang kedua ini adalah kekufuran. Karena itu berarti dia meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mencaci masa, mencela waktu dengan keyakinan waktu itulah yang menimpakan keburukan kepadanya. ya. Dan ini adalah keyakinan kufur dan ada satu sekte yang meyakini demikian dari kalangan kaum musyrikin yang disebut dengan aliran ad-duhriyah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-24 tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan mereka. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kata mereka sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-24. Dan mereka berkata, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia saja kita mati dan kita hidup di dunia ini saja. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang bisa membinasakan kita kecuali waktu. Tidak ada yang bisa membinasakan kita atau mematikan kita kecuali masa. Maka Allah mengatakan, "Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun." Pada hakikatnya mereka ketika mengucapkan itu tidaklah memiliki ilmu melainkan mereka hanya menyangka-nyangka saja. Jadi inilah bentuk yang kedua seperti keyakinan orang-orang kafir. Mereka meyakini waktu itulah yang menciptakan keburukan bagi mereka. Waktu itulah yang membunuh mereka. Waktu itulah yang membinasakan mereka. Maka ini adalah keyakinan kufur. Karena meyakini selain Allah Subhanahu wa taala ada pencipta. Iya dan ini kita harus waspada, harus kita hindari ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Ya. Ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Kemudian yang ketiga, orang yang mencela waktu. Namun dia tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu tersebut. Tapi dia mencaci waktu. Maka ini hukumnya haram walaupun tidak sampai derajat kesyirikan. Berdasarkan hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, yu'dhin ibnu adam, anak Adam menyakiti aku ya yasubud dahar, Dia mencaci waktu. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan haramnya mencaci waktu. Haramnya mencela masa. Walaupun dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan waktu dialah yang menguasainya, dialah yang mengaturnya. Karena pada hakikatnya ketika dia mencaci waktu atau mencela masa, berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala sebab waktu itu hanyalah diperintah oleh Allah. Waktu itu dengan segenap kejadian yang ada di dalam waktu itu itu semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencelanya sama saja dia mencela perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, harus kita yakini dan termasuk rukun keimanan yaitu masuk dalam rukun iman yang keenam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini apapun yang terjadi di alam ini apapun yang terjadi di muka bumi ini baiknya maupun buruknya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala Allah yang menciptakan waktu dan semua kejadian yang ada di dalamnya baiknya maupun buruknya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita harus yakin semua perbuatan Allah itu baik. Semua ketetapan Allah itu sempurna. Allah tidak berbuat jelek, Allah tidak melakukan sesuatu yang mengandung aib atau mengandung kekurangan dan celah. Kalau begitu, di mana keburukan itu terdapat? Keburukan itu terdapat pada makhluk itu sendiri. Jadi, Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Ini harus kita yakini. Bukan hanya kebaikan saja. Keburukan pun kita yakini Allah yang menciptakan. Jangan kita katakan Allah yang menciptakan kebaikan kemudian setan yang menciptakan keburukan tidak. Seluruhnya Allah yang ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Seluruhnya apapun yang terjadi, Allah yang menciptakan. Tetapi jemaah sekalian, ketika Allah menciptakan kejelekan, tidak kemudian kita katakan Allah berbuat buruk. Karena perbuatan Allah menciptakan kejelekan itu adalah perbuatan yang maha baik. Perbuatan yang sempurna. Tidak mengandung aib. Kalau begitu, di mana kejelekan itu terdapat jemaah sekalian? Kejelekan itu terdapat pada makhluk itu sendiri yang Allah ciptakan. Allah menciptakan setan setan itu jelek. Tetapi perbuatan Allah menciptakan setan itu bukan perbuatan yang jelek. Kejelekan itu adalah pada setan itu sendiri, bukan pada perbuatan Allah menciptakannya. Inilah perbedaannya perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Kalau makhluk berbuat jelek, maka kita katakan dialah orang yang tidak baik. Dia adalah orang yang jelek, dia adalah orang yang buruk karena dia berbuat buruk. Tetapi Allah beda. Ketika Allah menciptakan kejelekan, nggak bisa kita katakan Allah berbuat buruk. Allah berbuat yang maha baik. Allah inna Allah tayyibun. Sesungguhnya Allah maha baik. Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, tidak mengandung kejelekan sedikit pun. Kalau begitu, kejelekan itu bukan terdapat pada perbuatan Allah, melainkan pada setan itu sendiri. Iya, ini harus kita yakini, harus kita imani. Segala kebaikan dan kejelekan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka ketika seseorang mencela waktu dan segenap kejadian yang ada di dalamnya, berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala sehingga hukumnya haram, terlarang walaupun tidak sampai pada derajat kesyirikan. Kecuali dia meyakini waktu itulah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, maka ini sampai pada derajat kesyirikan yaitu karena meyakini ada pencipta lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga disebutkan di antara sifat Allah, yu'dhin ibnu Adam. Allah mengatakan anak Adam menyakiti aku. Anak Adam menyakiti aku. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan Allah tersakiti. Tetapi jangan kemudian kita bayangkan tersakitinya Allah seperti tersakitinya makhluk. Iya, ini harus kita buang jauh-jauh bayangan-bayangan seperti ini. Allah tersakiti berarti sama dengan makhluk tersakiti. Tentu tidak sama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tersakiti Allah di sini tidak sama sedikit pun dengan tersakitinya makhluk. Apa perbedaannya? Kalau tersakitinya makhluk, maka itu memudaratkan dia. Memudaratkan makhluk tersebut. Artinya makhluk itu tertimpa bahaya. Dan bahaya itu kadang tertimpa pada hatinya atau tertimpa pada fisiknya. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka perbuatan makhluk tidak membahayakan Allah sedikit pun. Jadi Jangan kita bayangkan berarti Allah tertimpa satu bahaya sama dengan makhluk yang tersakiti, sama sekali tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sama juga jemaah sekalian, ada sifat yang bagi Allah itu adalah sangat mulia. Tetapi kalau makhluk bersifat dengan itu, maka dia menjadi hina. Contohnya apa? At-takabbur sombong. Ini adalah sifat Allah. Dan bagi Allah itu adalah sifat yang mulia, sifat yang maha agung. Tetapi kalau makhluk bersifat dengan ini, maka dia adalah makhluk yang tercelah, Ya. Demikian pula sebaliknya, ada sifat yang bagi makhluk itu adalah sesuatu yang bagus. Contohnya apa? Makhluk itu tidur. Tidur itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi makhluk. Dengan tidur dia bisa beristirahat. Tetapi kalau tidur ini kita sifatkan kepada Allah, maka itu menjadi sifat kekurangan, itu menjadi pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Jadi, maksud tersakiti di sini tidak sama dengan tersakitinya makhluk, yaitu makhluk itu apabila tersakiti tertimpa kepadanya kemudaratan. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada satupun makhluk yang dapat menimpakan kemudaratan kepadanya bahkan dialah yang bisa memberikan manfaat kepada kita serta menimpakan kemudaratan kepada kita iya jemaah sekalian kesimpulannya hendaklah kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan kita jangan sampai kita mencela waktu dan mencela masa karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang keras di dalam hadis qudsi yang mulia ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab sebelum kita tutup. Saya persilahkan. Apa itu? Nomor tiga. Ya. Yang ketiga adalah seseorang mencaci masa atau mencaci waktu masih dengan meyakini Allah yang menciptakan waktu tersebut dan Allah yang mengaturnya. Maka ini adalah dosa besar dan tidak sampai pada derajat kesyirikan. Adapun yang kedua, dia mencaci waktu dengan keyakinan waktu itulah yang apa namanya menciptakan keburukan. Ya, seperti ucapan orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jathiyah. "Wa ma yuhlikuna illa ad tidak ada satupun yang dapat mematikan kami kecuali waktu. Jadi dia yakini waktu itulah yang menciptakan kehidupan dan kematian baginya. Iya. Ini kesyirikan. Adapun yang kedua dosa besar namun tidak sampai pada derajat kesyirikan. Baik. Silakan. Baik. Uh, kebenaran itu dari Allah. Adapun kesalahan itu dari diri kami dan dari syaitan. Itu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Tetapi makna ucapan beliau pertama beliau mengatakan kebaikan itu dari Allah. Kebaikan itu dari Allah. Maka itu sudah jelas kebenarannya. Segala kebaikan dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah Apapun kenikmatan yang ada pada kalian Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Segala kebaikan yang ada pada kita Itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala Kemudian Kata beliau yang berikutnya Adapun kesalahan atau kejelekan Maka itu dari kami dan dari setan Apa maksud beliau di sini? Maksudnya adalah kamilah yang menjadi sebabnya Bukan kami yang menciptakannya Jadi ucapan itu benar. Maksud beliau adalah ingin beradab baik kepada Allah. Iya. Jadi ini disebutkan para ulama. Betul kita meyakini Allah yang menciptakan kejelekan. Tetapi termasuk adab baik kepada Allah, kita tidak mengatakan Allah berbuat jelek. Melainkan kita katakan, kejelekan itu sebabnya adalah karena kami. Kejelekan itu sebabnya adalah karena kami Sehingga Allah menimpakan Musibah Ataupun malapetaka kepada kita Dengan sebab perbuatan kita Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala Zuhral fasadu fil barri wal bahri Bima kasabat aidin nas Liyudhiqahum ba'dan ladhi amilu La'allahum yarji'un Telah nampak kerusakan Di daratan dan di lautan Disebabkan ulah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Jadi itulah sebab berbagai macam kejelekan. Tangan-tangan manusia itu sendirilah penyebabnya. Tetapi Allah yang menciptakannya. Dan Allah menciptakan itu untuk satu kebaikan, yaitu liyudziqahum ba'dallazi 'amilu. Agar Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan la'allahum yarji'un agar mereka kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini juga dijelaskan kepada kita mengapa Allah menakdirkan kejelekan. Allah menciptakan kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, melainkan karena hikmah yang terkandung padanya. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Maka Allah timpakan kejelekan kepada mereka agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan dan agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ucapan tersebut adalah menjelaskan bahwa berbagai macam musibah yang menimpa kita hakikatnya adalah karena apa? dosa-dosa yang kita kerjakan. Tetapi tetap kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang menimpakannya kepada kita. Iya. Jadi ucapan tersebut tidak ada masalah. Iya. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan cahaya adalah hidayah Adalah hidayah yang Allah akan anugerahkan kepada seseorang di dunia ini Adapun di akhirat adalah penerang Karena di akhirat itu gelap Di akhirat itu gelap Listrik tidak ada lagi ya, Semuanya sudah hancur Sehingga sangat gelap Maka Allah berikan cahaya Bagi kaum mukminin yang akan menerangi mereka. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Ada anggapan di kalangan banyak orang, terutama di desa-desa Kapan mulai harus tanam padi, kapan mulai panen, kapan mulai bangun rumah. Ini terkait dengan waktu pasti. Bahkan di kota-kota sekarang juga menular kapan mau menikahkan anaknya, kapan mau sunatan dan lain sebagainya. Sesungguhnya paham ini dari mana Ustaz? Iya. Baik. Jadi pertanyaannya adalah terkait dengan anggapan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang sangat cocok atau memberikan keberuntungan apabila bercocok tanam atau melakukan satu hajat seperti pernikahan dan ada waktu-waktu tertentu yang bisa mendatangkan sial. Maka ini termasuk keyakinan kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Termasuk keyakinan kaum musyrikin jahiliyah dahulu yaitu keyakinan takut sial. Takut sial. Takut waktu-waktu tertentu dapat menimpakan kesialan dan di sisi lain dia meyakini waktu-waktu tertentu dapat memberikan keberuntungan. Contohnya orang-orang jahiliyah dahulu meyakini bulan Safar adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala Safar." Tidak ada itu bulan Safar. Tidak ada itu bulan Safar. Maksud beliau bukan tidak ada bulan Safar secara hakiki, tetapi maksudnya adalah tidak ada keyakinan mereka bahwa bulan Safar itu dapat menimpakan kesialan. Iya. Demikian pula sebagian orang di hari ini yang meyakini bulan surah atau bulan apapun atau tanggal tertentu. Tanggal tertentu seperti tanggal 13. Itu dapat mendatangkan sial. Atau mereka pelajari. Misalkan ada calon pengantin. Mereka pelajari anak lakinya lahir kapan, anak perempuannya lahir kapan, kemudian dicocok-cocokkan. Ternyata mereka cocoknya menikah di bulan ini nggak cocok di bulan itu, bisa mendatangkan kesialan. Maka ini semuanya termasuk kategori syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man raddathu at an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh perasaan takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirkun, at syirkun." Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Iya. Kenapa jemaah sekalian itu adalah kesyirikan? Karena dia telah memutus tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal kepada hari-hari tersebut. Ya, bergantung kepada hari-hari tersebut. Dia meyakini hari-hari itu bisa memberikan keberuntungan kepadanya. Berarti dia telah bertawakal kepada hari-hari tersebut bergantung kepadanya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ulama menjelaskan kesyirikan di sini bisa termasuk syirik besar, bisa juga syirik kecil. Kalau dia meyakini hari-hari itu bisa menimpakan kesialan kepadanya atau memberi keberuntungan kepadanya dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikannya, maka itu adalah syirik besar. Itu adalah syirik besar. Sama dengan orang yang meyakini tadi yang menciptakan kejelekan bagi mereka hanyalah waktu. Yang membinasakan mereka hanyalah waktu. Persis sama. Kalau mereka meyakini hari-hari tertentu itulah yang bisa menimpakan kesialan bagi mereka ataupun memberikan keberuntungan. Maka ini adalah syirik besar. Adapun jika mereka meyakini itu hanyalah sebab, itu hanyalah sebab dan Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan kejelekan atau kesialan kepada mereka ataupun sebaliknya memberikan keberuntungan maka itu adalah syirik kecil itu adalah syirik kecil kenapa dikatakan syirik kecil walaupun dia meyakini Allah yang menganugerahkan kebaikan atau menimpakan kejelekan karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan hari-hari itu sebagai sebab apakah sebab kebaikan maupun sebab keburukan iya dan tidak ada satupun dalil kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan hal itu. Ya misalkan Nabi SAW dan para sahabat mau pergi berperang, nggak pernah mereka hitung-hitung. Ini hari beruntung atau ini hari apanya mendatangkan sial tidak pernah. Demikian pula dalam melakukan hajat-hajat mereka. Ya. Tetapi kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa ma minna illa anna Allah yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada satupun dari kita kecuali merasa takut sial. Akan tetapi Allah Allah menghilangkan takut sial tersebut dengan tawakal. Jadi kalau datang kepada kita perasaan takut sial, maka hilangkan dengan tawakal. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap lakukan apa yang sudah menjadi hajat kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Pertama tawakal kepada Allah, yang kedua tetap lakukan apa yang sudah menjadi hajat kita, yang ketiga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan takut dengan kesialan-kesialan tersebut. Iya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Silakan akhir. Contoh ah. Ya misalkan seorang mengatakan ini adalah hari yang buruk. Ya. Ini adalah hari yang jelek. Ya. Atau seperti ucapan tadi, ini waktu sial. Ya. Dan masih banyak. Inti, intinya ucapan apapun yang mengandung celaan terhadap waktu. Ya. Ucapan apapun yang mengandung celaan terhadap waktu maka ini hukumnya haram. Silakan. Mana yang ucapan seperti eh, badan saya, badan saya semakin lemah karena semakin tua, atau keriput di, di wajah saya dan semakin banyak karena semakin tua atau tua-tua lagi semakin lama makin menjadi uh, apa mat, makin dewasa semakin matang itu termasuk eh, kategori yang berapa Itu yang pertama. Me mengabarkan sesuai kenyataan ya mengabarkan sesuai kenyataan ya ya tidak tidak ada mengandung celaan ya wallahu alam kecuali mungkin mengandung celaan kepada orangnya bukan kepada waktu ya seperti tua-tua keladi itu ya itu celaan kepada orangnya bukan celaan kepada waktu itu termasuk dalam penyandaran terhadap sebab yang zahir. Sebab yang zahir. Artinya itu merupakan sebab yang jelas merupakan penghalang sebagian daripada aktivitas kita. Ya, dan itu bahkan diakui dalam syariat. Diakui dalam syariat. Hujan termasuk penghalang aktivitas. Dan itu tidak menafikan hujan itu bermanfaat dari sisi yang lain, tetapi juga merupakan sebab kemudaratan dari sisi yang lain. Iya. Makanya dibolehkan kita menjamak solat karena hujan. Iya kan? Berarti hujan itu <clears throat> termasuk penghalang aktivitas kita solat berjamaah. Termasuk penghalang aktivitas kita solat berjamaah tepat pada waktunya. Sehingga kalau hujan sangat deras, boleh kita sholat di rumah atau kita sudah terlanjur masjid boleh kemudian kita menjamak sholat disebabkan karena hujan Ya, artinya itu diakui dalam syariat bahwa hujan termasuk sebab yang zahir sebab yang jelas apa namanya bisa mendatangkan kemudaratan ya contohnya juga apa namanya menyebabkan banjir seperti orang Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta didoakan Ya Rasulullah uh, Apa namanya Kami kekeringan Minta didoakan supaya turun hujan Pekan depannya dia datang lagi Ya Rasulullah kami kebanjiran Ya Minta didoakan supaya uh, Hujan tetap turun tapi nggak banjir Maka Nabi SAW berdoa Allahumma hawalaina wala alaina Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami Dan jangan turunkan di tengah-tengah kami Ya jadi ini menunjukkan apa? Hujan merupakan sebab yang zahir yang bisa saja menimpakan kemudaratan yang Allah ciptakan. Iya. Jadi itu adalah ucapan yang tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya. Yang menjadi syirik apabila dia menyandarkan satu kejadian pada sesuatu yang tidak memiliki hakikat. Ya, tidak memiliki hakikat. Bukan sebab yang Allah ciptakan mendatangkan kemudaratan. Contohnya yang kita sebutkan tadi, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu menganggap bulan Safar mendatangkan mudarat. Itu nggak punya hakikat. Itu yang disebut dengan khurafat. Kalau hujan itu jelas kadang bisa mendatangkan kemudaratan. Iya. Demikian pula keyakinan mereka bulan Suro adalah bulan sial. Itu bukan sebab yang zahir, bukan sebab yang Allah ciptakan sebagai sesuatu yang bisa mengakibatkan kejelekan. Maka disitulah letak kesyirikannya Seakan-akan dia bersekutu bersama Allah Di dalam menentukan Ini hari buruk dan ini adalah hari baik Ini sebab kebaikan dan ini sebab keburukan ya sudah kita pernah bahas Kesyirikan dalam sebab Hanya Allah yang berhak Menetapkan ini adalah sebab kebaikan Dan itu adalah sebab keburukan Kalau kita meyakini sesuatu bisa menjadi sebab keburukan atau sebab kejelekan, padahal Allah tidak menciptakannya, sebagai sebab kebaikan dan kejelekan, maka itu termasuk kategori syirik. Ya. Jadi bisa dibedakan ya. Ya. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan, Pak. Uh, mohon maaf Ustaz, pada pertemuan minggu lalu ada pertanyaan saya yang belum sempat terjawab karena waktunya apa boleh bila waktunya sudah habis Ustaz? Tentang apa itu Pak? Jadi uh, saya bertanya kebanyakan dari ceramah-ceramah yang kita ikuti oleh oh, iya. hampir semua ustaz hmm. bahwa seakan-akan hanya laki-laki sebagai objek dakwah. Buktinya sering kita nasihati agar menjaga pandangan, menjaga dan sebagainya. Ini jarang sekali ada penjelasan dari para ustaz bagaimana sanksi atau azab yang akan diterima oleh para wanita yang membuat laki-laki itu tergoda gitu. Mereka tidak menutup aurat dan lain sebagainya. Iya, iya. Uh, Sebetulnya di dalam syariat yang mulia ini diarahkan nasihat itu kepada dua belah pihak, baik laki-laki dan wanita. Ya. Baik laki-laki dan wanita diperintahkan untuk menjaga adab-adab syariat di dalam pergaulan mereka. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan wa kullil mu'minin dan katakan kepada laki-laki yang beriman demikian pula wa kullil mu'minat katakan pula kepada wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka jadi dua-duanya diperintahkan untuk tidak melihat antara satu dengan yang lainnya antara lawan jenis tidak saling melihat kecuali apabila ada keperluan yang mendesak dan itu pun sesuai dengan keperluannya tidak boleh berlebih-lebihan contohnya apa melihat untuk meminang ya melihat dengan keperluan untuk menikahi ya atau melihat uh, untuk keperluan di dalam persaksian atau pengadilan atau pengobatan. Artinya ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka tidak dibolehkan. Jadi dua-duanya diperintahkan. Baik laki-laki maupun wanita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Iya. Hanya saja uh, sering kita dapati dan itu bukan karena apa namanya para penceramah yang hanya apa namanya menekankan kaum wanita. Tapi memang kita dapati di dalam dalil-dalil syariat. Wanita dalam hal ini lebih banyak dalil-dalil yang menekankan agar wanita jangan menjadi sebab laki-laki terjerumus di dalam kemaksiatan. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena memang wanita itu adalah cobaan. Wanita itu adalah faktor terbesar yang dapat menjerumuskan kaum lelaki di dalam dosa. Iya. Sehingga kita dapati lebih banyak dalil memperingatkan kaum wanita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. La takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian para wanita melembutkan suara ketika berbicara dengan kaum lelaki sehingga orang lelaki eh, seorang lelaki yang hatinya ada penyakit berkeinginan untuk melakukan apa namanya kekejian yaitu perzinahan. Jadi wanita yang diingatkan janganlah dia melembutkan suara ketika berbicara dengan kaum lelaki maksudnya yang bukan suaminya atau bukan mahramnya sehingga berkeinginanlah orang yang di hatinya ada penyakit untuk berbuat zina. Jadi Mungkin tadinya nggak ada keinginan mendengarkan suaranya begitu lembut, muncul keinginan karena memang di hatinya sudah ada penyakit. Iya. Maka e, dosa itu memiliki sebab-sebab. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk menjauhi semua sebab dosa termasuk perzinahan. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa Allah mengatakan, jangan kamu mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Allah mengatakan jangan kamu mendekati zina. Allah tidak mengatakan secara langsung jangan berzina. Tetapi jangan mendekati zina. Artinya apa? Tidak boleh melakukan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita kepada zina. Dan kenyataannya tidak dipungkiri wanita adalah salah satu sebab terbesar. Bukan berarti laki-laki tidak bisa menjadi sebab, tapi kenyataannya memang wanita yang menjadi sebab terbesar terjerumusnya kaum lelaki bersamanya dalam perzinahan. Iya, ya istilahnya kalau nggak ada apa namanya gula nggak ada semut, ya kan? Nggak ada api nggak ada asap. Iya, jadi wanita itu adalah sebab. Demikian pula di dalam hadis sangat banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan. Almaratu auratun idza kharajat min baitiha istashrafah syaitan. Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar dari rumahnya, maka setan akan menghias-hiasinya. Artinya betul-betul setan ini mempergunakan kaum wanita, memanfaatkan kaum wanita sebagai senjatanya untuk menjerumuskan kaum lelaki di dalam perbuatan dosa. Ya. Apabila dia keluar dari rumahnya, setan menghias-hiasinya, mempercantiknya, memperindahnya dalam pandangan lelaki. Ya. Makanya ada kata orang sebelum menikah cantik sekali. Ya. Setelah menikah kok gadis lain lebih cantik. Ya. Itu kan hakikatnya permainan setan. Makanya kita diperintahkan menjaga pandangan. Kita diperintahkan menjaga pandangan. Iya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, wa aqrabu ma yakunul mar'a min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha dan saat terdekat seorang wanita itu dengan rahmat Allah adalah ketika dia di dalam rumahnya artinya kalau dia keluar rumah maka dia semakin menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Ia Demikian pula jemaah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu cobaan yang lebih membahayakan kaum lelaki daripada wanita. Ia Jadi memang kenyataannya demikian. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak menekankan lebih banyak menekankan wanita itu betul-betul harus menjaga diri jangan sampai dia menjadi sebab terjerumusnya kaum lelaki di dalam perbuatan dosa. Iya. Dan jemaah sekalian, bahayanya dosa wanita yang membuka aurat itu bisa jadi dosa jariah. Bukan amal jariah tapi dosa jariah. Dosa yang akan terus mengalir karena dia berbuat dosa dan menyebabkan orang lain berbuat dosa. Seorang wanita yang membuka aurat itu sudah dosa. Kemudian ketika dia dilihat oleh laki-laki, maka dosanya bertambah. Semakin banyak laki-laki yang melihatnya, dosanya semakin bertambah. Belum lagi kalau dia apa namanya foto selfie kemudian diupload ke Facebook misalkan atau ke Twitter maka semakin banyak laki-laki yang melihatnya. Semakin banyak laki-laki yang terjerumus di dalam dosa dengan sebab dia. Semakin banyak laki-laki yang terjerumus dalam dosa, dosanya pun semakin banyak. Iya. Terlebih lagi kalau ternyata memang sengaja model pakaiannya itu dipertontonkan untuk dijadikan mode. Ya, dijadikan apa namanya? contoh sehingga banyak kaum wanita yang lain kemudian mengikuti mode-mode tersebut yang membuka aurat, maka dosanya pun semakin besar. Jadi jamaah sekalian ini tidak main-main e, dosa wanita yang membuka aurat itu bisa bertambah bertambah dan terus bertambah. Semakin banyak laki-laki yang berbuat dosa disebabkan perbuatan dia, semakin banyak dosanya tanpa mengurangi dosa para lelaki tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila kana lahu minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yang kusudzalika min asamihim syai'an siapa yang mengajak untuk melakukan satu kesesatan atau satu perbuatan dosa maka dia mendapatkan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun jadi sama-sama berdosa tapi si wanita ini lebih besar dosanya karena dia yang menjadi sebab dia yang menjadi sebab iya jadi Kesimpulannya, pertama, dua-duanya tetap diperintahkan. Laki-laki menjaga pandangan, wanita juga menjaga pandangan dan juga menjaga auratnya. Hanya saja kenyataannya memang demikian di dalam syariat, di dalam Al-Quran dan Sunnah uh, lebih ditekankan. Lebih banyak dalil-dalil yang menekankan kaum wanita harus lebih menjaga dirinya, menjaga penampilannya, menjaga suaranya, menjaga akhlaknya agar tidak menjadi sebab terjerumusnya kaum lelaki dalam dosa. Karena memang asal dari penciptaan wanita Allah ciptakan sebagai sesuatu yang indah dan enak dipandang oleh kaum lelaki. Ya kan? Itu memang fitrahnya sudah demikian. Allah ciptakan wanita sesuatu yang indah. Iya. Makanya lebih ditekankan kepada wanita untuk hati-hati jangan menjadi sebab terjerumusnya kaum lelaki di dalam perbuatan dosa. Iya. Barangkali demikian Pak, wallahu alam. Ya. Mungkin sudah habis waktu terakhir Pak. Mengenai pemahaman hadis, hadis yang saya seperti misalnya eh, itu zaman Rasulullah saya masih sedikit menjadi wudhu dengan jalan terbatas tidak perlu lagi kemudian one time apa sekarang sudah aman itu kan dulu zaman nabi belum aman maka sampah sendiri sehari hari boleh nah apakah itu bisa diwakil atau bisa dijamin atau bisa dikelompokkan itu atau menjelekkan zaman dulu hmm. dengan zaman sekarang itu boleh nah itu sudah berapa gimana Iya. Uh, mungkin tidak termasuk dalam mencaci waktu atau mencaci zaman tetapi itu penakwilan hadis yang perlu ditinjau kembali, perlu ditinjau ulang. Ya. Ya. Betul. Salah satu sebab orang itu harus hemat menggunakan air karena kekurangan air. Tetapi bukan hanya itu sebabnya. Bukankah dalam syariat juga dilarang berlebih-lebihan dan dilarang berlaku boros? Orang kaya, orang miskin, dua-duanya dilarang berlaku boros. Jadi ketika hartanya berlimpah, sama saja ketika dia miskin, nggak boleh dia berlaku boros. Wala tubadzir tabdzira. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berlaku boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah teman-teman setan. Iya, termasuk dalam penggunaan air. Nggak boleh boros, nggak boleh berlebihan. Jadi bukan permasalahan air itu melimpah atau kurang, bukan itu saja. Tetapi karena memang larangan berlaku boros dan juga ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian penafsiran juga hadis yang mengatakan sekarang sudah aman. Kemudian dahulu uh, karena belum aman sehingga wanita dilarang. Iya. Ini juga perlu ditinjau kembali. Sebab pada kenyataannya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga beliau mencapai keamanan mencapai keamanan. Ketika beliau telah mengalahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan memiliki kekuasaan di Madinah, ya. Maka sampai pada keamanan. Demikian pula di masa Al-Khulafaur Rasyidin. Orang-orang takut melakukan kejahatan karena akan diberikan hukuman. Hukuman yang berat dan tegas. Tidak ada apa namanya yang berani menyogok tidak ada yang berani uh, mempermainkan hukum. Ya, tapi tidak diriwayatkan dari para khulafaur rasyidin mengatakan sekarang sudah aman, wanita boleh safar sendiri. Ya. Kemudian jamaah sekalian, uh, keamanan itu juga relatif. Relatif. Justru bisa jadi di masa ini lebih tidak aman lagi. Dan keamanan di sini bukan sekedar wanita itu ketika safar diganggu oleh perampok untuk mencuri hartanya. Demikian pula keamanan agar dia tidak digoda ya dalam perjalanan. Justru di masa ini lebih parah. Iya kan? Ya. Terjadinya apa namanya? hubungan yang terlarang antara laki-laki dan wanita di masa ini justru lebih parah. Jadi bukan sekedar gangguan secara fisik. Wanita itu kenapa dilarang melakukan safar bukan sekedar dia agar tidak diganggu secara fisik. Harus ditemani oleh mahramnya, suaminya atau keluarganya yang laki-laki. Tetapi juga agar dia tidak diganggu dalam artian diajak berbuat dosa. Justru di masa ini lebih parah. Ya, di masa ini lebih parah. Dengan mudahnya orang berkomunikasi, dengan mudahnya terjadi apa namanya pergaulan interaksi antara laki-laki dan wanita dan orang menganggap itu biasa. Kalau dulu nggak mudah seperti sekarang dan mereka takut, mereka tercela apabila melakukan hubungan bebas antara laki-laki dan wanita.